Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah. la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan mengenai hadis yang dikenal dengan masyhur namun masyhurnya berdasarkan siapa gitu. Nah, barakallahu fikum. Kemarin sudah kita akhiri yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Hadis masyhur itu terkadang masyhur menurut orang awam, kemudian terkadang masyhur menurut ahli ilmu Paham ya? Adapun yang masyhur menurut orang awam itu tidak bisa dipastikan diterima. Paham ya? Karena bisa jadi masyhurnya menurut orang awam itu ternyata hadisnya lemah atau hadis palsu atau yang enggak ada asalnya. Paham ya? Tapi kalau masyhur yang dalam ilm, ya hukum asalnya terima. Karena mereka fannya bidangnya dalam masalah hadis tersebut. Kita lihat sini. Wa mithluhu contohnya yang masyhur kalangan orang awam, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah termasuk bagian dari keimanan. Ya, contoh lain yang sering didengar itu apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, itu masyhur, tapi kita lihat sini, wa huwa masyhurun 'indal 'amah. Hadis ini masyhur menurut orang awam ala annahu haditsun sahih masyhur di kalangan mereka ini hadis yang sahih wa huwa haditsun maudhu'un makdzub ini hadis yang maudhu' palsu makdzub yang dusta paham ya nah barakallahu fikum tapi bisa enggak marfu ini bisa enggak marfu bisa aja yang penting antum bilang qala qala Rasulullah marfu sudah tapi kan hadis marfu itu tidak diharuskan sahih marfu itu bisa sahih bisa dhaif bisa maudhu' bisa tapi setiap hadis sahih pasti marfu. Itu kaidahnya. Kita lihat sini, balil makna bahkan maknanya aidan ghair sahih. Maknanya enggak benar. Hubbul watanil iman, cinta tanah air bagian dari iman. Tanah air yang mana ini? Tanah air macam-macam. Nah, barakallahu fikum. Kalau tanah air itu banyak kesyirikan, banyak kemungkaran, kemudian juga bukan negara Islam, masa bagian dari imanan banyak banyak yang bertolak belakangan seperti itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Balil makna aidan ghair sahih, bal hubbul watan min ta'assub. Ini bahkan ini. Maknanya itu bahkan tidak benar maknanya, bahkan cinta tanah air termasuk bagian ta'assub fanatik. Jadi membela habis-habisan tanah airnya padahal apa? Padahal tanah airnya negaranya adalah negara kufar misalkan. Anta asub. Naam. Wa mithluhu haditsu yaumu. Naam, yaum shaumikum, yaumu nahrikum. Hari puasa kalian itu adalah hari sesembelian kalian. Ini juga ma'ruf di kalangan orang awam bahwa masyhur ini adalah amah. Hadis ini adalah masyhur dari kalangan awam. Ala annahu hadis sahih wa la aslahu. Padahal enggak ada asalnya. Ya, hari puasa kalian itu adalah hari enam hari apa hari sembelian kalian. Jadi ketika puasa nyembelih hewan atau apa dan semisalnya. Paham ya? Tapi enggak harus kan? Enggak harus menyembelih. Buka dengan apa saja enggak bisa. cuma yang afdal kan dengan apa? Dengan rutaibat, rutaibat rutab atau dengan kurma, kalau enggak ada itu dengan airan itu. Nah, Contoh yang lain. Wa mislu ma contoh yang lain adalah seperti yang diungkapkan Rabi'atu Rajab ghurrah Ramadhan fiha tanharun. Naam. Rabi'ah maksudnya di sini sebutkan bahwasanya apa? Bahwasanya Nah, barakallahu fikum bukan bukan Rabi'ah. Rabi'ah berarti tanggal 4 Rajab. Tanggal 4 Rajab atau Rajab yang tanggal 4 tersebut adalah ghurrah, ghurrah itu awal artinya. Paham ya? Hari pertama untuk Ramadan, Ya di dalamnya kalian saling menyembelih atau di dalamnya kalian menyembelih hewan. Apa maksudnya ya? Naam. Wa huwa haditsun. Naam. Apa ini? Munmakun ya, munmakun masih ada yang dipalsukan itu. Semakna dengan itu. Itu munmakun enggak punya antum? Sama aja. Kan? Nanti cek lagi. Intinya dia adalah hadis yang dipalsukan dalam artian hadis yang enggak ada sumbernya. La asralahu tidak ada asalnya. Wa ya'ni maknanya adalah anal yaumar rabi' rajab. Bahwasanya hari keempat pada bulan Rajab wa huwal yaumul awal Ramadan. Itu adalah hari pertama untuk Ramadan. Padahal jauh enggak? Jauh. Wa huwal yaumul 'ashir Dzulhijjah itu maknanya. Dan dia itu juga hari yang ke-10 dari Dzulhijjah. Itu maksudnya. Hari 10 Dzulhijjah kan hari apa? Kurban, Idul Adha. Sembilannya kan puasa, puasa Arafah bagi orang yang tidak ada di padang Arafah itu. Ada orang yang berwukuf di padang Arafah enggak syarat untuk puasa. Paham ya? Yang syarat adalah orang-orang yang tidak berwukuf di padang Arafah. Paham ya? enam sembilan, sepuluh. Ya, sembilan saja, sepuluhnya apa? Idul Adha. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Berbeda kalau puasa Muharram. Kalau Muharram, nah barakallahu fikum dulunya Rasulullah puasanya tanggal 10. Tapi setelah tahu bahwasanya tanggal 10 Muharram tersebut diagung-agungkan oleh siapa? Orang Yahud, Akhirnya Rasulullah mengatakan kalau seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa tanggal 9. Tapi Rasulullah belum masuk tahun depannya sudah meninggal dunia. Nah, syariatnya itu 9 10. Kalau tidak diketahui hilalnya, masuk tanggal satunya maka boleh 9 10 11. Tapi kalau sudah diketahui hilalnya 9 10 saja. Dalil yang mengkhususkan nama 11-nya itu dhaif lemah. Paham tidak? Namanya 9 10. Ya, nah, seperti ya, itu. Itu rincian disebutkan Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala. Jadi kalau enggak diketahui hilalnya boleh dia puasa 9 10 11 karena untuk memastikan jangan-jangan 11 10 itu gitu loh. Tapi, tapi kalau tahu hilalnya pasti tanggal 1 itu berarti 9 10 saja. Nah, hadisnya yang mengenai tanggal 11 itu do'aif lemah sebagaimana yang dibahas oleh Syekh Abdul Hamid Al-Hajuri wafaqahullah. nah, Perhatikan di situ nah barakallahu fikum maknanya adalah apa? Nah, hari keempat di bulan Rajab itu katanya adalah awal Ramadan. Kemudian hari 10 al-yaumul 'ashir lidil hijjah Nah, wa nam wa huwa al-yaumul 'ashir dzul hijjah dan hari keempat Rajab itu adalah hari ke-10 dzulhijjah Jadi kalian menyembelih itu istilahnya. Itu maknanya wa huwa batilun ghairu sahih. Ini adalah batil tidak benar. Paham belum maksudnya itu? Nah, tanggal 4 Rajab itu adalah awal Ramadan. Tanggal 4 Rajab itu adalah adalah adalah hari 10 dzulhijjah Ayo seperti itu. Sehingga termasuk tanda daripada hadis dhaif atau hadis yang palsu itu seringnya Rokakah, rokakah itu maknanya itu nggak kuat. Maknanya itu kadang bikin orang lucu atau kadang nggak kuat. Karena soalnya orang pemalsu hadis itu banyak ya sejak zaman dahulu ya. Palsu hadis orang-orang nah dari kalangan tujar, para pedagang juga memasukkan hadis. Dinukilkan itu yang Badinjan itu. Badinjan itu terong. Ya, katanya kulu badinjan, makanlah kalian buat terong itu atau enam terong karena semua terong itu sudah ditazkiyah, diberikan rekomendasi sekian nabi. bayangan itu. Nah, orang kan lahir beli berbondong-bondong beli teh modal padahal saya palsu. Bikinan itu misalnya. Nah, banyak yang palsu yang kadang membuat orang tertarik pun juga banyak yang sumber yang paling dekat ya yang sering diamalkan orang zaman tablik itu. Fadlul amal itu kita fadlul amal itu banyak hadis palsunya, doanya banyak itu. Nah, Wa nawu jenis yang kedua bahwa al-masyhur 'inda ulama. Hadis yang masyhur menurut para ulama, wa hadza yuhtajju bih wahada yaktad judihi ba'dul ulama. Maka hadis yang masyhur dari kalangan ulama ini yang diambil apa? Yang jadikan hujjah sebagian para ulama wa in yakun lahu isnadun walaupun enggak ada sandarannya. Tidak ada sandarannya tapi apa? Tapi dia masyhur. Wa yaqul dan mengatakan sebagian ulama tersebut li'an istiharahu 'inda ahli ilm. Karena masyhurnya menurut siapa? ahli ilm sehingga diamalkan katanya. Cuma kita lihat nanti. Wa qabuluhum iyyahu wa akhadhahum bihi. Nah, dan mereka menerima hadis masyhur tersebut dan mengambil. Nah, barakallahu fiin dan mereka juga mengambil apa? Nah, wa qabuluhum iyyahu wa akhdhuhum bihi. Ya, dan pengambilan mereka terhadap hadis yang masyhur tersebut dan juga penerimaan mereka terhadap hadis yang masyhur tersebut. Paham itu ya? Ya dulu ala anna lahu aslan. Jadi para ulama, sebagian para ulama mengambil hadis masyhur tersebut walaupun enggak ada sanatnya, enggak ada sandarannya, itu menunjukkan bahwasanya apa? punya asalnya hadisnya punya asal itu loh. Ayo, paham belum masuk ini? Nah, wa hadis contohnya adalah hadis la yuqadul walid bil walad. Tidak dibalas membunuh orang tua itu dengan sebab apa? Karena membunuh anaknya. Kita lihat sini, yani la talul walid bil walad kisahson. Nah, tidak boleh orang tua itu dibunuh dengan sebab dia membunuh anaknya sebagai kisah. Nah, ini ini awalnya apa? Ini masyhur menurut ulama wa huwa masyhurun 'indal ulama. Ini masyhur nah barakallahu fikum berdasarkan para ulama. Paham ya? Menurut sebagian para ulama. Faminhum man akhadha bihi, sebagian mereka ada yang mengambil hadis ini berarti apa? Berarti walaupun bapaknya bunuh anaknya enggak dikisos itu loh. nah Wa qala li anna istiharahu 'indal ulama. Mereka mengatakan dikarenakan masyhurnya itu menurut para ulama eh, atau sebagian para ulama wa tadawalahu wa tadawaluhum wa tadawuluhum iyahu dan mereka saling mengambil hadis tersebut wastadlaluhum bihi dan mereka berdalilkan dengan hadis tersebut yadullu ala annalahu aslan ini menunjukkan bahwasanya hadisnya itu punya sumber punya asal artinya wa minal ulama man lam ya'tabir bihadza tapi sebagian para ulama juga ada yang tidak menganggap seperti ini karena kisah hukumnya umum kita lihat nanti wa minhum man fad wa minhum man fassala ada juga di antara mereka merinci rinci wa qala in lam yukhalif zahiran nasfah wa naqbud. Eh, apabila hadis yang masyhur tersebut tidak menyelisih zahir nas, zahir Al-Qur'an dan As-Sunnah maka diterima. Apa itu ya? Tidak menyelisih zahir nas maka apa? diterima hadis masyhur tersebut. Amma in khalafa zahiran nasi fa huwa mardud. Syekh Muhammad sallallahu alaihi menjelaskan, adapun jika hadis yang masyhur tersebut walaupun masyhur menurut para ulama, tapi itu ya? Tapi menyelisih zahir nas, menyelisih dohir hadis Al-Quran Al dan hadis, paham ya? Maka nah, mardud ditolak, tidak diterima. Wahada akrabul akwal salatah Dan ini yang paling dekat dengan kebenaran daripada tiga ucapan tersebut. Paham ya? Jadi kalau menyelisih dohir, nas apa? Ditolak. Paham itu maksudnya? Walaupun masyhur. Walaupun masyhur. Apa misalnya ya? Nah. Wahuwa anna mastahara bainul ulama yung darfi. Maksudnya adalah apa? Bahwasannya hadis yang masyhur Nah, di kalangan di antara kalangan atau di kalangan para ulama, yung fi dicek lagi. Dicek lagi, dicek lagi bener enggak? Fa yukhalif nassan makbul. Maka apabila atau jika tidak menyelisih nas Al-Qur'an maupun As-Sunnah, maka diterima. Wa in khalafan nasan fa makbul. Maka jika hadis yang masyhur dari kalangan, di kalangan ulama tersebut kok menyelisih daripada Al-Qur'an atau As-Sunnah, maka tidak terima. Paham ya? Masalah sebagai contoh la yuqadul walid bil walad. Ini menyelisih berarti kan. Nah, la yuqadul walid bil walad. Orang tua itu tidak dibunuh dengan sebab dia membunuh anaknya, maksudnya tidak dikisos itu loh. Paham ya? Padahal nanti berseberangan dengan dalil yang ada. Mukhalifun li dhahir nas. Paham ya? Nah, ini menyelisih dohir nas, dohir dalil yang ada. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi." Dan sungguh kami telah mewajibkan atas mereka Nah, pada pembunuhan tersebut anna nafsa bin nafsi bahwasanya jiwa dengan jiwa. Kisah enggak nih? Kisah. Enggak pandang itu bapak atau anak aslinya. Bal yukhalif qaulahu Ta'ala dan juga bahkan menyelisih daripada firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum kisah fil qatla al-hurru bil hurri ila akhir ayat ya enggak nah wahai orang-orang yang beriman sungguh telah diwajibkan atas kalian kisah dalam pembunuhan merdeka dengan orang yang merdeka, misalnya. Apa ya? Nah, barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa qaulahu sallallahu alaihi wasallam dan juga menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalas. Tidak halal darahnya seorang muslim nam kecuali dengan sebab salah satu tiga perkara. An-nafsu bin nafsi. Ya kan? Naam. An-nafsu bin nafsi. Maksudnya apa maksudnya? Jiwa dengan jiwa. Kisos. Ya kan? An-nafsu nafsi. Kemudian apa? Berikutnya. Hah? Pertama as-sayyibuz zani. Ya kan as-sayyibuz zani itu seorang yang nah barakallahu fikum sudah menikah, laki-laki wanita, wanita kemudian berzina, dirajam maksudnya. Kemudian yang kedua an-nafsu nafsi qisas. Kemudian at tariqul dinihi al-mufariqul jamaah, orang yang murtad keluar dari agamanya. Naam. Maaf salah ya. Al-haditsa. Khulasannya barakallahu fikum hafizakumullah. Hadis itu ada yang aziz, ada yang masyhur, aziz sudah kita jelaskan ya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari enam dua orang perawi, enam barakallahu fikum saja. Itu yang kemudian yang paling kuat. Dalam artian apa? Dalam artian jarak antara pembawa atau yang menyampaikan hadis tersebut dengan Rasulullah itu dekat sekali. Itu, nah, itu kuat hadisnya. Kalau masyhur itu ada dua kemungkinan masyhur di kalangan orang awam atau masyhur dari kalangan apa? Di kalangan ahli hadis atau ahli ilmu. Kalau masyhur dari orang-orang awam itu tidak bisa dijadikan sandaran, layu tamat.